بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على هرب المعطلة والجحمية قال أبو عبيدة في قوله الرحمن على العرش استوى قال على قال وتقول العرب استويت فوق الدابة واستو واستو واستويت فوق البيت واصل وقال غيره استوى أي استقر واحتج بقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أشده أشده ولما بلغ أشده واستوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد قال ابن عبد البر واستواء والاستواء والاستواء الاستقرار الاستقرار في العلو وبهذا خطبنا الله تعالى في كتابه فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقال تعالى واستوت على الجود وقال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقال الشاعر فأورد فأورد فأوردتهم ماء بفيفاء فاء فقرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي para ikhwah hafizakumullah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah yang jumlah halamannya 600 halaman lebih hanya membahas tentang istiwa Allah Jalla wa Ala Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya bersemayam di atas arasnya. Inilah isi kitab ini. Beliau mendatangkan Al-Imam Qayyim, ijma' umat, kesepakatan ul umat dari masa ke masa. Kemudian perkataan para nabi, perkataan para ya perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, perkataan para imam yang empat semuanya mereka menyebutkan Allah Tuhan yang maha tinggi di atas arasnya bersemayam sebagai bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan Ahlul Kalam yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit ya kita berada pada halaman 208 dari kitab kita ini وقال أبو عبيدة في قول الرحمن على العرش استوى berkata Abu Ubaidah pengarang kitab Majazul Quran ketika menafsirkan makna Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa Tuhan yang Allah bersemayam di atas arasnya qala 'ala makna istawa 'ala makna 'ala di atas atau meninggi meninggi di atas Qala wa taqul al-arabu istawaitu fawq ad dabbah. Orang Arab berkata, istawaitu fawq ad dabbah wa istawaitu fawq al bait Aku di atas tunggangan, aku di atas rumah. Itu makna istawa. Wa qala ghayruhu sebagian orang-orang berkata istawa ay istaqarra. Makna istawa adalah istaqarra berketetapan. Itu maknanya, tak goyah. Tetap wahtajja biqaulihi ta'ala selain daripada Abu Ubaidah ini mengatakan istahbar bermakna istaqarra berdasarkan berargumen dengan firman Allah walamma balagha asyuddahu wastawa ya tatkala dia telah mencapai usia yang tetap ya itu usia dewasa balagha ashud balagha ashuddah ketika dia telah mencapai usia dewasa wastawa sempurna kedewasaannya tetap ya tidak sebagaimana anak-anak jadi makna istawa istaqarra berketetapan ai intaha shababuhu wastaqarra ya habislah masa kanak-kanaknya dan telah menetaplah masa dia menjadi pemuda falam yakun fi shababihi mazid tak ada lagi tambahan pada bagi dari masa mudanya selesai qala ibnu abdul bar berkata ibnu abdul bar wal istiwa'u al Istiqraru fil 'ulu al istiwa' bahasa arabnya al istiwa' bermakna al Istiqraru fil 'ulu berketetapan di atas wa bihadha khatabana Allah taala fi kitabih dengan itulah Allah berdialog kepada kita dalam kitabnya faqala Allah berfirman litastawu ala zuhurihi agar kalian berketetapan di atas tunggangan-tunggangan tersebut di atas punggung-punggung unta punggung-punggung keldai punggung-punggung kuda thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idza stawaitum alaihi kemudian kalian mengingat alangkah besarnya nikmat Tuhan kalian yang memudahkan kalian untuk dapat ya berada di atas punggung-punggung tunggangan tersebut. Nikmat besar. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tundukkan untuk kita hewan-hewan besar. Betapa besarnya unta mau sampai 2 meter. 3 meter panjang lehernya, tunduk kepada manusia. Dikuasai manusia. Ya. Anak-anak naik di atasnya, dipukul-pukul dia tak membantah. Allahu Akbar kuda pun demikian betapa kuat-kuatnya ya agar kalian mengingat nikmat Tuhan kalian terkala kalian berada di atasnya inilah makna istawa Allah, ya maka kita bersyukur di atas kendaraan yang sekarang kita nikmati ini walaupun dia bukan kuda kuda besi tapi kita harus syukuri ya kadang kaki dua ya kadang kaki empat Alhamdulillah, nikmat. Syukuri. Di atasnya kita dapat berjalan kemana kita mau. Ya. Ini makna istawa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Wastawat 'alal judi." Menceritakan kapal Nabi Nuh. Kemudian setelah kering seluruhnya air di bumi ini, wastawat 'alal judi, mendaratlah kapal itu di atas gunung Al-Judi. Jadi mahana istawa di atas. Ya. Wa qala ta'ala fa idza istawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Allah berfirman berkata kepada Nabi Nuh, jika engkau wahai Nuh ia telah berada di atas bahtera engkau bersama orang-orang yang beriman denganmu, ya maka katakan bismillahimajreha dengan nama Allah berlayarnya kapal ini. Ini makna istawa. Berketapan di atas. Waqala syair fa'auradtuhum ma'an bifaifa faqratin qafratin. Ya, aku menggiring mereka ke suatu tempat yang padanya ada oase di tanah yang tandus waqad halaqan najmul yamani fastawa padahal ketika itu bintang yang terbit dari arah Yaman telah meninggi. Fastawam bermakna meninggi di atas. Wahada la yajuzu an na'am. Qara. Wahada la yajuzu an yata'awwala fihi ahadun istawla li'anna an-najma la yastawli. Wahada la yajuzu an yata'awwala fihi ahadun. Ketika penyair menyebutkan hal ini, tak boleh seorang pun dapat menafsirkan istawa meningginya bintang ini dengan bimana ista'ulah menguasai. Ya, li'anna najma la yastauli. Karena bintang tak pernah menguasai. Ya, jadi maknanya bukan menguasai, meninggi. Bukan makna istawa sebagaimana ungkapan para ahli kalam. Allah menguasai aras. Ya, thumma tawa al ars. Kemudian dia menguasai aras. Berarti kalau kemudian dia menguasai aras, Aras itu sebelumnya bukan dikuasai Allah, kemudian barulah Allah menguasainya. Jadi siapa yang menguasai Aras sebelumnya? Kok diartikan istaula, istawa bermakna istaula menguasai. Kemudian apa beda antara Aras dengan seluruh makhluk lainnya? Ya, kalau Anda kata istawa bermakna istaula menguasai. Allah juga menguasai seluruh makhluk. Tak ada beda. Tak ada kebesaran aras keagungannya. Padahal aras adalah makhluk yang begitu agung, begitu besar. Ya, maka tak benar ungkapan ahlul kalam istawa bermakna istaulah. Menguasai aras tapi bersemayam, meninggi di atas aras. Nah. وقد ذكر النضر ابن شميل وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة قال حدثني الخليل وحسبك بالخليل قال أتيت أبا ربيعة الأعرابية وكان من أعلى وكان من أعلام ما رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام فرد فرد, علينا فرد علينا السلام وقال لنا استووا فبكينا متحيرين متحيرين ولم ندري ما قال فقال لنا عربي إلى جنبه إنه أمركم أن ترتفعوا فقال ترتفعوا أن ترتفعوا فقال الخليل هو من قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصعدنا, فصعدنا إليه وقد ذكر النضر بن الشميل atau Shumailin ada seseorang bernama Nadir bin Sumail menyebutkan satu kisah tentang makna istawa ini apa? Bagaimana orang Arab mengetahuinya? Wa kana thiqatan ma'munan jalilan fi ilmi diyanati wal lughah. An-Nadhr ini adalah orang yang memiliki kapasitas handal, dipercaya dalam ilmu tentang agama-agama dan ilmu tentang bahasa. Qala haddatsani al-Khalil. Dia berkata, Ya, An-Nadhr bin Syamil berkata, suatu hari Al-Khalil berkata kepadaku, "Wa hasbuka bil Khalil." Al-Khalil ini mungkin ahli bahasa. Cukuplah bagimu Al-Khalil ini. Qala ataitu Abu Rabi'at Aba Rabi'at al-A'rabi. Aku pernah mendatangi seseorang berkunyah Abu Rabi'ah dan dia adalah orang Arab Badui. Orang Arab dahulu terkenal kefasihan dalam bahasa Arab. Karena itulah dalam menafsirkan Quran tatkala kita tak menemukan tafsir daripada Quran tidak pula dari perkataan Nabi tidak pula daripada perkataan para sahabat maupun tabi'in kita merujuk terkadang kepada makna Quran dari sisi bahasa untuk memahami makna tersebut kita terkadang harus merujuk kepada syair-syair orang-orang jahiliyah ya karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang Allah turunkan Quran dengannya. Untuk memahaminya butuh bahasa asal yaitu Arab. Yang masih terpelihara orang-orang Arab, ya Badui, Arabi, mereka masih benar-benar menguasai bahasa Arab yang fusha karena tidak bercampur dengan umat yang lain. Jadi dapat dijadikan sebagai hujah. Maka Al-Khalil berkata, "Aku pernah mendatangi Abu Rabi'ah. Dia orang Arab Badui. Jadi Arab Badui itu terkenal bahasa fasihnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ketika kecilnya harus terlebih dahulu ya diasingkan belajar bahasa Arab yang fushah di suku Hudzail. Ya, karena mereka masih menjaga kefasihan bahasa. Maka dia berkata, Aku datang kepada Abu Rabi' al-Arabi wa kana min a'lami ma ra'ait, dialah orang yang paling berilmu kulihat Faidah wa ala sathin. Laki-laki ini Abu Arabi ini di atas, Abu Rabi'ah ini di atas atap rumahnya. Orang-orang atap, orang-orang Arab atap rumahnya dapat dinaiki. Rumahnya petak-petak, tidak seperti kita. Ya. Maka Abu Rabi'ah ini sedang ada di atas atap rumah. Fasallamna kami melihat dia di atas, kami pun mengucapkan kepadanya salam. Faradda alaina salam. Dia menjawab salam kami. Kami di bawah, dia di atas. Wa qala lana, dia berkata kepada kami, "Istau." Istau. Ya. baqina mutahayyirina wa lam nadri ma qala. Apa kata Abu Rabi'ah ini? Ya. Apa kata Al-Khalil? baqina mutahayyirin. Kami pun kebingungan apa makna istau. Ya. La nadri ma qala. Apa maksudnya istawu? Istawa bahasa Arab kalau satu orang istawa. Ya, kalau banyak istawu. Istawi. Istawi ya, istawiya, istawu. Artinya ya, kami tak paham maknanya apa. Faqala lana a'rabiyyun ila jambihi, maka ada seorang Arab sepertinya. Arabi Badui di sampingnya berkata, Innahu amarakum an tartafi'u. Maksudnya kalian naik ke atas. Tartafi'u menaiki rumah ini. Faqala al-Khalilu. Maka berkatalah al-Khalil, huwa min qaulillah. Perkataan itu ya mirip dengan apa yang Allah katakan dalam Quran. Bahasanya sama. Thumma stawa ila sama. Ya, thumma stawa ila sama'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya naik dan Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan langit ketika itu langit masih dalam bentuk uap. Ya. Fasaidna ilahi barulah kami paham maksudnya kami disuruh naik. Jadi mana istawa di atas, naik ke atas atap ini. Naam. Qala wa amma man naz'a minhum hadithin yarwihi Abdullah bin Dawud الواسطي عن إبراهيم ابن عبد الصمد عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرحمن على الأرش استوى قال استولى على جميع على جميع بريته فلا يخلو منه مكان كمل فالجواب أن هذا حديث منكر على ابن عباس رضي الله عنهما ونقلته مجهولون ونق ونقلته ونقلته لا. ونقلته مجهولون وضعفاء فأما عبد الله ابن داود الواسطي وعبد الوهاب ابن مجاهد فضعيفان وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف wahum la yakbaluna akhbar al-ahadi al-adul faqaifa yasugu lahum al-ihtijaju الحديث hada min al-hadithi law aqalu wa ansafu ama baik ada orang-orang yang mencari-cari dalil bahwasanya istawa ala arsy bermakna yang menguasai dari perkataan Ibnu ya Abbas. Dan ini mereka sebarkan. Kata mereka tafsir Ibnu Abbas menafsirkan istawa bermakna istaulah. Dan Ibnu Abbas seorang sahabat, tafsirnya hujjah. Ternyata riwayat tersebut tak sahih. Inilah Imam Al-Jauzi rahimahullah, Ibnu Qayyim Jauzi membantah. وأما من نزغ منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول تعالى الرحمن على العرش استوى قال استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان Adapun orang yang berpatokan bersandar dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Daud Al-Wasiti dari Ibrahim bin Abdul Samad dari Abdul Wahab bin Mujahid dari ayahnya dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat Ar-Rahman al 'arsy istawa bersemayam di atas arasnya Tuhan yang Pemurah qala berkata Ibnu Abbas istaula makna istawa istaula menguasai ala jami'i bariyatihi menguasai seluruh makhluknya Fala yakhlu minhu makan, tak ada tempat kecuali dikuasai Allah Subhanahu Jadi Ibnu Abbas menafsirkan istawa bermakna istaulah. Sayangnya hujah ini terpatahkan. Kenapa? Fal jawabu anna hadis haditsun mungkar. Hadis yang mereka jadikan landasan ini adalah hadis yang mungkar. Hadis mungkar dalam bahasa ilmu hadis adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif, yang lemah hafalannya yang mana riwayat tersebut menyelisihi riwayat orang-orang yang terpercaya. Inilah namanya hadis mungkar. Ya, diingkari oleh orang. Kenapa? Apa yang diriwayatkan berbeda dengan riwayat orang-orang yang fiqat, udul, terpercaya. Hadisnya namanya mungkar dan ini bagian daripada hadis dhaif. Jadi hadis ini adalah hadis yang mungkar ala bin Abbas ya mungkar diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa naqalatuhu para penukilnya majhulun orang-orang tak dikenal dalam ilmu hadis syarat hadis menjadi dikenal perawinya harus orang yang dikenal sebagai perawi hadis dan di antara sebab hadis menjadi lemah karena perawinya adalah laki-laki yang majhul makna majhul tak dikenal Definisi tak dikenal adalah seorang perawi yang tak memiliki hadis riwayat kecuali satu atau dua saja. Ya, menunjukkan dia bukan ahlinya. Ya. Maka dikatakan tak dikenal majhul. Ya. Karena perawi-perawi hadis itu adalah orang-orang dikenal keadalannya, keadilannya, kesikotannya, terpercaya, adil hafalannya baik, terkenal. Ini orang tak dikenal. Bagaimana jika antum disampaikan seorang berita, antum tak kenal dia, terima atau enggak? Tak kenal dia, terima? Datang seorang, nih eh, besok presiden mau datang ke Sabilun Najah. Kata siapa? Adalah. Percaya. Kenapa tak percaya? Dari mana kau dapat? Sayangnya dalam dunia medsos kita paling senang menyebarkan berita yang tak dikenal siapa perawinya. Namanya hoax, hoax. Nah, itulah kerja kita. Jadi hadis-hadis antum ini kok dalam ilmu hadis tertolak semuanya. Kenapa perawinya majhulun, tak dikenal? Ya, kuburan Nabi mau dibongkar, macam-macam. Ya, itu disebarkan. Karena banyak perawinya para pendusta, orang-orang Rafidah. Ya, jadi ini hadis perawinya majhulun wa du'afa. Orang-orang yang tak dikenal rata-rata mereka adalah du'afa, orang-orang yang lemah. Lemah dalam ilmu hadis bukan lemah fisiknya, lemah hafalannya. Ya, banyak salahnya. amma Abdullah bin Daud al-Wasiti Mulailah Al-Imam al jauzi menyebutkan siapa perawi hadis ini Adapun perawi bernama Abdullah bin Daud Al-Wasiti wa Abdul Wahab Ibnu Mujahid fadhaifan. Kedua perawi ini lemah. Wa Ibrahim bin Abdul Samad majhulun la yu'raf. Adapun perawi bernama Ibrahim bin Abdul Samad tak dikenal. Ya. Wahum la yaqbaluna akhbar al-ahad. Herannya orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan semacamnya menafikan Allah di atas. Mereka berkata tak menerima akhbarul ahadil udul. Kalau andai kata ada hadis perawinya tak banyak, mereka semua terpercaya, mereka tak terima hadis ini. Bila ya dalam perkara-perkara akidah. Sebagaimana ya sebagian kelompok-kelompok yang meniru gaya mereka. Ya. Hizbut Tahrir tak menerima hadis yang ahad dalam bab akidah kata mereka harus hadis yang tak boleh ada ahad mutawatir ini dari orang-orang Mu'tazilah mereka ambil kata mereka yang namanya perkara akidah tak boleh dengan perawi ahad padahal dalam ilmu hadis walaupun perawinya ahad perawinya sedikit satu dua tiga tapi dari pangkal sampai ke atas semua perawinya sahih periwayatannya benar terpercaya tak terputus diterima sebagaimana hadis innamal amalu niyat, itu hanya satu perawinya Umar bin Khattab dari sahabat Nabi, tak yang lain. Di bawahnya pun satu, di bawahnya pun satu, baru setelah itu berkembang. Tapi hari dalam Sahih Bukhari. Mereka tak konsisten. Kata mereka, ya, kami tak terima hadis-hadis yang sahih menurut kalian jika jalannya ahad. Makna hadis ahad adalah hadis yang perawi yang meriwayatkannya tak banyak. Satu, dua, tiga setiap tingkatan. Kebalikan daripada ahad adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang perawinya banyak orang. Dari tiap tingkatan ramai yang meriwayatkannya. Ia didengarkan oleh orang banyak. Seperti hadis man kadzdzaba alaihi muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta atas namaku hendaklah mengambil tempat di neraka. Hadis ini 70 lebih sahabat yang meriwayatkannya di jalur periwatan pada level yang pertama. Kedua lebih banyak, lebih banyak. Ini namanya mutawatir. Dan hadis mutawatir ini jumlahnya sedikit sekali. Ya. Karena Nabi tidak terus-menerus berbicara di hadapan orang banyak. Jumlahnya sedikit, ya. Maka Ahlussunnah mengatakan meski tidak mutawatir selama perawinya thiqat, terpercaya, adil, tak terputus, ya, tak ada cacat pada matanya diterima. Jadi mereka mengatakan kami tak terima hadis jika ahad, meski perawinya udul kata Ibnu Qayyim fa kayfa yasughu lahum al-ihtijaj bimithli hadha min al-hadis tapi kenapa mereka menggunakan hadis yang dhaif ini dalam berujah untuk menguatkan pendapat mereka makna istawa bermakna istaulah kau pakai hadis dhaif begitulah ciri-ciri ahlu bid'ah supaya kuat semua dipakainya hadis apapun hadisan tublau pun dipakainya pokoknya hadis ya Lau aqalu ansafu sekiranya mereka jujur, fair, berakal, tak mereka gunakan hadis ini. sami Allah subhanahu wa ta'ala حيث yaqul. Tidakkah mereka mendengar tatkala Allah berfirman? Ya, wa qala fir'aunu wa qala fir'aunu ya haman ya haman li sarha. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا Tidakkah mereka mendengar Allah berfirman Berkatalah Fir'aun Wahai Haman Siapa Haman? Perdana, eh, menteri Fir'aun. Pembantu Fir'aun. Wahai Haman, Ibni sarhan, buatkan untuk saya tiang, tower, tinggi-tinggi. La ali ablukul asbab, aku mau ke langit. Hmm. Asbab as-samawat, biar kulihat pintu-pintu langit. Fa'attal ya ila ilahi Musa, aku mau lihat mana Tuhan Musa yang dikatakannya di atas. Wa inni la'adhunhu kadhibah. Sungguh aku yakin Musa itu berdusta. Musa Ditanya Firaun tentang Tuhannya, kata Musa di atas. Kata Firaun, Haman buat tiang tinggi-tinggi mau kulihat mana Tuhan Musa. Siapa yang mengingkari di atas? Siapa yang mengingkari Allah di atas? Firaun. Jahmiyah itu cicit moyang daripada Firaun. Mengingkari Allah di atas. Subhanallah. Tapi Ustaz, gelarnya tinggi-tinggi Ustaz, LCMA, doktor. Tak peduli, cicit Jahmiyah. Tak ada satupun sahabat yang mengatakan dengan riwayat yang sahih Allah bermakna istawa bermakna istawala menguasai tak ada. Subhanallah. Ya, ini yang benar, ini yang hak. Meski mungkin di medsos tak banyak ini. Di medsos kebalikan yang banyak tersebar. Tapi ini yang hak. Subhanallah. Dari mana kita katakan hak? Oh, sudah berapa banyak kita lewatin? Berapa banyak ayat, hadis, perkataan Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Ya. Fadalla ala anna Musa alaihi salatu wassalam kana yaqulu ilahi fis sama. Ayat ini menunjukkan Musa berkata kepada Firaun ketika ditanyakan Tuhan mana? Tuhanku di atas. Wa Fir'aunu yadhunnuhu kadhiba. Kata Firaun engkau pendusta yang mengingkari Allah di atas Fir'aun. Dia mengatakan Musa pendusta. Subhanallah. Orang-orang sekarang yang mengatakan siapa yang mengatakan Allah di atas bersemayam, mereka musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mujassimah, menganggap Allah bagikan makhluk dan seterusnya. Ya, padahal yang mengatakan Allah di atas arsy bersemayam bukan kita. Siapa? Allah sendiri. Tujuh ayat berulang. Tak mampukah Tuhan Allah menafsirkan ini dengan apa yang mereka inginkan supaya kita tak tersesat menurut klaim mereka? Rupanya Allah nggak mampu. Ini ayat teka-teki. Mereka yang nafsirkan kata mereka kita tak paham maksud nafsirannya. Yang paham mereka. Tujuh ayat Rasulullah Allah Subhanahu tak mampu menjelaskan kepada kita, "Hai hamba-hambaku, mana istawa ini?" Bukan maknanya bersemayam, hati-hati kan tersesat. Maknanya menguasai. Tak mampu Tuhan Allah? Tak mampu? Subhanallah. Pasti mampu jika itu yang benar. Allah tak ingin kita tersesat dengan Quran. Quran ini petunjuk hidayah, hudan linnas. Andai kata dalamnya ayat ada yang tak dipahami oleh manusia. Subhanallah, menjadi fitnah bagi manusia, membuat manusia kufur, membuat manusia kuat daripada Islam. Subhanallah. Berarti Quran tak benar sebagai hidayah tak benar sebagai petunjuk dan itulah perkataan ahlul kalam kata mereka yang memahami Quran secara zahir dapat keluar daripada Islam jadi bagaimana pemahamannya ah pemahamannya bukan seperti itu bukan secara zahirnya tapi ada makna yang tersirat subhanallah siapa yang tahu hanya kami yang tahu para nabi tak tahu mereka Para sahabat tapi tak tahu, kami yang lebih tahu. Karena itulah mereka mengatakan as-salafu aslam. Ya, salaf lebih selamat. Wal khalafu a'lamu ahkam. Tapi yang datang belakang generasi sekolah lebih berilmu, lebih mengerti, lebih bijaksana. Itu kata mereka. Anak ketika di pesantren ada kitab ya adinul Islami tahun keempat. Ini perkataan anak hafal sampai sekarang di pesantren. As-salafu aslam wal khalafu a'lam Sampai sekarang tak bisa hapuskan perkataan itu. Ya, tapi ketika itu kita tak paham-paham kali. Kita anggap semua kitab itu tak pernah salah. Setelah kita belajar, Ya Allah, ini menunjukkan mereka menyepelekan, mengecilkan peran Rasulullah, para sahabat tabi'in tabi dan tabi-tabi'in. Menganggap mereka tak punya ilmu. Ya, subhanallah. Wa syairu berkata penyair, fa subhana man la yuqaddirul khalqa qadru. Maha suci Tuhan yang tak mampu makhluk ya benar-benar menempatkan Allah pada tempatnya. Wa man huwa fawqal arsy fardun muwahhidu. Dialah Tuhan di atas aras yang satu tak berbilang. Malikun ala arsis samai muhaiminu. Li'izzatihi ta'lun lujuhu wa tasjudu. Dialah Tuhan di atas aras yang dia memantau ya dengan keperkasaannya seluruh wajah-wajah tunduk kepadanya dan sujud kepadanya. Wa hadha syi'ru li Umayyah bin Abi Salt. Inilah syair yang diucapkan oleh Umayyah bin Abi Salt. Ya, wa fihi yaqulu fi wasfil malaikah. Dalam syair ini dia menceritakan tentang sifat malaikat wasajiduhum la yarfa'ud dahra ra'sahu. Di antara malaikat ada yang sujud sepanjang masa tak pernah mengangkat kepalanya. Yu'azzimu rabban fawqahu wa yumajjidu. Malaikat tersebut yang sujud mengagungkan Tuhan yang di atasnya dan memuliakannya. Ini ucapan salafus salih dalam syair-syair mereka. Nah, kamil, kamil. Iqra. Qala فإن فإن فإن اهته فإن اهته فإن اهتجوا بقوله تعالى فإن اهتجوا فإن احتجوا احتج قال فإن احتجوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وبقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض وبقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وجعموا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك, تبارك اسمه وتعالى جده حسبك Ini syubhat lain. <laughs> Tadi kaum yang menafikan Allah di atas aras. Kaum lain mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Di mana Allah? Di mana-mana ada. Di WC? Pokoknya di mana-mana ada. Qala Fa bi qawlihi ta'ala jika mereka berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun, dialah Tuhan ya fis sama'i ilahun wa huwa alladhi dan dialah yang di langit sebagai Tuhan wa fil ardi ilahun dan dia pula lah Tuhan di bumi. Kata mereka, ini menyatakan Allah Tuhan di langit, Allah Tuhan di bumi. Berarti di langit dan di bumi ada Tuhan. Wa biqaulihi ta'ala dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallahu fis samawati wa fil ard dan dialah Tuhan yang di langit dan di bumi. Wa biqaulihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum Tidaklah ada orang yang berbisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Wa za'amu anna Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan. Menurut mereka ini ayat menunjukkan Allah ada di mana-mana. Binafsihi wa dengan zatnya, dengan dirinya. Karena itulah paham yang paling dahsyat kekufurannya, paham yang disebut paham wahdatul wujud. Makna wahdatul wujud, semua wujud ini dialah Tuhan. Siapa yang menjadi pencetusnya paling populer? Ibnu Arabi. Ada dua orang ulama yang mirip-mirip namanya. Satu Abu Bakar Ibnul Arabi. Itu ahlu sunnah. Ulama besar dari Maghrib. Ya punya banyak kitab. Di antaranya kitab Al-Hawasim Al-Qawasim. Ada Ibnu Arabi tanpa liflam. Ini sesat. Menyesatkan. Dia yang mengatakan Tuhan itu adalah apa yang ada di seluruh jagat raya ini. Seluruh jagat raya dialah hakikatnya Tuhan. Alam raya ini semua Tuhan. Ya, apapun Tuhan. Subhanallah. Kabur baginya antara pencipta dan dicipta. Disamakannya antara pencipta dan yang dicipta. Sesat akidah ini. Dan banyak para pendukung-pendukungnya orang-orang sesat semacam mereka. Dalam kitab-kitab mereka Bahkan mereka menafsirkan sebagian ayat untuk mendukung pendapat mereka. Kata mereka, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kata mereka ini ayat. Kullu syai'in halikun, segalanya binasa kecuali wajahnya. Maksudnya apa? Semua alam ini tak ada hakikatnya. Yang ada dialah Allah swt Lihat ayat mereka giring supaya mereka benar, dibenarkan oleh manusia. Ya, jalal. Yang bersisa adalah wajah Tuhanmu. Semuanya ini tak ada hakikatnya. Semua yang ada adalah Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena dia memahami Tuhan itu ada di mana-mana. Dalam kantong ini ada. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, inilah bahayanya. Dan ini lebih sesat daripada kaum Nasara. Nasara masih mengatakan Tuhan menitis dalam Isa. Dia mengatakan Tuhan dalam segala hal. Bahkan mereka kadang-kadang bingung dalam syair mereka. Kebingungan. Ya kata di antara syair yang saya ingat, in qultu abdun fadzaka rabbun. Andai kataku katakan aku hamba, aku juga Tuhan. <laughs> Fa in qultu rabbun fa anna yukallafu. Kalau aku Tuhan, untuk apa aku harus perlu bebanin dengan sholat, puasa segala macam? Tak perlu. Tuhan tak perlu bebanin. Akhirnya mereka tak sholat. Maka supi yang paling tinggi yang tak sholat. Kalau dia telah sampai pada tingkat tak sholat itu yang paling tinggi. Dalam bab agama, dalam bab akal, supi paling tinggi gila. Kalau belum gila, belum tinggi dia. Ini yang nyempal, yang sesat. Ya. Walaupun orang-orang sufi dahulu kala pada generasi awal tak separah ini. Mereka masih sesuai dengan sunnah Rasulullah cuma berlebih saja. Mendengar ayat azab, mendengar ayat tentang kiamat, mereka binasa. Ya. Ya, kembali kepada kitab ini. Jadi sebagian mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, tak benar. Mereka ingin membantah makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu sebenarnya. Allah mengatakan Tuhan Allah bersemayam di atas arasnya. Kata mereka tak benar. Kenapa? Karena Allah berkata. Wahuwa ma'akum ma'inama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan di atas aras. Ma'yakunu min salatan illa rabi'uhum. Tidaklah ada dua, tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Bukan di atas aras. Wahuwa Allah fi samawati fil ard. Dialah Tuhan di langit dan di bumi. Bukan di atas aras. Inilah syubhat. Tak akan mungkin ayat itu berbentur satu sama lain. Mustahil, Quran itu kontradiksi mustahil. Mereka yang tak paham. Kebersamaan itu bukan maknanya harus melekat, menyatu. Ya. Boleh saja kita mengatakan sirtu wal qamara ma'i. Aku berjalan bersama rembulan di malam hari. Bisa? Dalam bahasa Arab bisa, dalam bahasa kita pun bisa. Subhanallah. Karena senantiasa bulan bersama kita kemana pun kita jalan, sehingga kita mengatakan sirtu wal qamara. Aku berjalan bersama rembulan. Padahal rembulan di atas, kita di bawah.